Maka barakallahu fikum kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dari kitab Al-Aqidatul Islamiyah minal Kitabi was Sunnati Sahihah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita kembali membacakan pertanyaan yang kelima ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi apa itu tauhid sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka jawabannya kata beliau rahimahullah wa isbatu ma wasafallahu Allah bihi nafsahu fi kitabih aw wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi sahihah al haqiqati bila ta'wilin wala tamthilin wala ta'tilin wala takyifin yaitu menetapkan apa yang Allah sifatkan pada dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim atau menetapkan apa yang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan kepada Allah Taala di dalam hadis-hadisnya yang sahih alal haqiqati di atas hakikatnya bukan di atas majas atau kias dengan tanpa takwil, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa tamsil menyerupakan dengan makhluknya, tanpa ta'til menghapus nama dan sifat-sifat tersebut dan tanpa takyif yaitu membayangkan atau mengkhayalkan bentuk-bentuk dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kal istiwa'i wan nuzul wal yadi wa ghairiha seperti sifat istiwa yakni meninggi menetap di atas ars kemudian sifat nuzul turun sifat tangan dan selainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala baik sifat itu yang berhubungan dengan zat Allah taala sifat zatia ataupun sifat itu berhubungan dengan af'al perbuatan-perbuatan Allah yang disebut dengan sifat fi'liyah maka wajib kita beriman dengannya menetapkan di atas hakikatnya tanpa menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain tanpa memisalkan menyerupakan dengan makhluknya tanpa menghapus dan tanpa mengkhayalkan atau membayangkan bentuk-bentuknya. Mimma yaliku bikamalillah. Semua itu kita tetapkan sesuai dengan apa yang pantas dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah taala berfirman dalam surah Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang seperti semisal Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, ayat ini dijadikan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah sebagai landasan utama di dalam kita beriman terhadap tauhid nama-nama asma'illah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu kita meniadakan segala bentuk penyerupaan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya. Kemudian kita menetapkan bahwa Allah taala memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna. Wa samiul basir. Setelah Allah meniadakan penyerupaan dari dirinya, kemudian Allah menetapkan pada dirinya nama yang terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yaitu wahuwa sami'ul basir dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat maha mendengar adalah nama Allah as-sami' al-basir adalah nama Allah yang maha melihat mengandung sifat pendengaran dan penglihatan bahwa Allah Ta'ala memiliki pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki penglihatan Naam maka seluruh nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya rawahu Muslim. Yaitu dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah turun pada setiap malam ke langit dunia, yakni pada setiap sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia yakni ke langit yang terendah. Langit yang paling terendah, yang paling dekat dengan bumi. Yaitu langit pertama. Karena langit memiliki tujuh lapis langit. Dan langit yang terdekat yang terendah disebut dengan as-sama'id dunia sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini. Maka Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Di sini menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki sifat turun. Dan sifat turun ini adalah sifat yang terkait dengan perbuatan Allah taala yaitu sifat fi'liyah. Naam terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala melakukannya, yaitu turun. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka Allah tidak melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan sifat fi'liyah, yaitu sifat-sifat Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa ala. Maka kita menetapkan sifat tersebut an-nuzul yaliku bijalalihi, jalalihi sesuai dengan ketinggian dan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wala yushbihuhu ahadun min makhluqatihi dan tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala di dalam zat dan di dalam sifat-sifatnya. Naam barakallahu fikum maka sifat an-nuzul ditetapkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak dalam Al-Quran Allah Taala turun ya demikian pula di dalam hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam namun tidak boleh kita mengkias kita menyerupakan Allah seperti seperti sebagian orang-orang yang menyeleweng di dalam permasalahan ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala jika turun di langit dunia berarti arsh sehingga sana Allah kosong waliyadzubillah waliyadzubillah nah seperti sebagian mereka mendustakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan itu sangat dusta dan tidak benar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam banyak kitabnya secara khusus dalam majemuk fatwa beliau itu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah dan termasuk sifat an-nuzul ini beliau menetapkan juga di dalam kitabnya Aqidah Wasitiyah Naam, yang itu dicetak khusus diambil dari majmu fatwa beliau. Eh, beliau menjelaskan tentang sifat nuzul. Sehingga sebagian yang mendustakan beliau bahwa beliau memisalkan sifat turunnya Allah sebagaimana manusia di atas mimbar, kemudian dia turun dari mimbar, maka mimbar itu kosong. Naudzubillah. Itu tidak benar dan itu pendustaan terhadap Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Naam, sekali lagi kita menetapkan sifat itu sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, aina Allah? Di manakah Allah Subhanahu wa taala? Naam, ini pertanyaan yang syar'i, disyariatkan ya dan terdapat di dalam hadis di dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seorang wanita, budak wanita, Aina Allah, di manakah Allah? Maka budak wanita itu menjawab, Fis sama Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada wanita itu, I'tiqha fa innaha mu'minah. Kepada sahabat yang memiliki budak itu dikatakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bebaskan budakmu itu karena dia adalah wanita yang beriman bahwa Allah taala itu di atas langit. Nah, hadis ini dalam riwayat Imam Muslim barakallahu fikum. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah taala menyatakan, Amin tu manfis sama an yakhsifa bikumul ard." Am amintum man sama an yursil alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di atas langit? Ya, untuk kemudian Allah menyiksa kalian. Naam. Maka Al-Qur'an dan hadis menetapkan Allah taala di atas langit sehingga ketika kita ditanya aina Allah maka kita menjawab Allahu fis sama fauqal arsh ala sama Allah subhanahu wa ta'ala di atas arusnya di atas langit <clears throat> kalau Allah ta'ala ar-Rahman al-arsh istawa Allah Ta'ala berfirman dalam surah Toha dan yang lainnya, tujuh tempat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menetapkan pada dirinya bahwa dia alal tawa, ya, meninggi menetap di atas arsnya. Nah, meninggi menetap di atas arsnya. Ars adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang terbesar dan tertinggi. Naam, yang manusia tidak akan mampu mengukur menjangkau kebesaran dan ketinggian dari makhluk arus ini. Abadan. Naam, selama-lamanya. Mereka tidak akan mampu menjangkau kebesaran dan ketinggian arus. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW memisalkan arus dengan kursi kursi yang terdapat dalam ayat kursi bahwa perbandingan kebesarannya seperti lempengan besi bundar ya kita buang di padang pasir yang tandus di padang yang lapang maka lempengan besi itu yang kecil adalah kursi dan padang yang luas itu adalah ars Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah membandingkan ars dengan seluruh langit ya maka seluruh langit tujuh lapis langit itu ya dan bumi seluruhnya itu lempengan besi yang kecil dan padang yang luas itu adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum sehingga kita tidak akan mampu menjangkau kebesaran dari makhluk Allah, kursi, kemudian lebih-lebih ars, bahkan langit yang tujuh tidak akan mungkin kita mampu menjangkau dan meliputinya. Maka bagaimana kita mau menjangkau dan meliputi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mustahil barakallahu fikum, maka wajib kita beriman ketika Allah menetapkan kepada dirinya dan mensifatkan dirinya bahwa dia beristiwa meninggi dan menetap di atas arus kita beriman dengannya. Kita tidak memalingkan maknanya kepada makna kekuasaan. Kita tidak menyerupakan sifat meninggi dan menetapnya Allah dengan makhluk. Kita tidak menghapus sifat tersebut. Kita juga tidak membayangkan bagaimana bentuk Allah Ta'ala meninggi atau beristiwa di atas arusnya. Nah, maka Demikian Allah Ta'ala menetapkan kepada dirinya sifat istiwa. Ay ala wartafa'a. Kata Syekh rahimahullah, maknanya adalah meninggi dan al-ulu al, wal irtifa. Meninggi. Ya, di dalam penafsiran yang lain, al-istiqrar. Ya, yaitu menetap. Nah, demikian barakallahu fikum datang di dalam penafsiran para mufassirin, para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan seterusnya dari ulama ahlu sunnati wal jamaah. Nah, kemudian ikhwani fidin azakumullah beliau menukilkan kepada kita hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda Inna Allah kataba kitaban qabla yakhluqal khalq Inna rahmati sabaqat ghadabi fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Naam, hadis ini dalam Bukhari Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah taala menulis kitab. Maksudnya dalam riwayat yang lain Allah taala dari hadis Ubadah bin Samit, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis yang lain dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Al-Qalam pulpen ya dengan firman Allah uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah wahai pulpen tulis seluruh apa yang akan terjadi sampai hari kiamat maka pulpen itu menulis seluruh takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat Nah barakallahu fikum kapan tulisan itu qabla an yakhluqal khalq sebelum Allah menciptakan makhluk Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, Allah taala memerintahkan kepada pena untuk menulis seluruh takdir apa yang akan terjadi sampai diciptakannya langit dan bumi, sampai diciptakannya manusia dan segala apa yang ada di dalamnya. Naam. Barakallahu maka kata Nabi saw. sesungguhnya Allah taala menulis kitab yang kitab yang dimaksud kitab Lauhil Mahfud, tempat ya tulisan tersimpannya seluruh tulisan takdir yang telah ditulis oleh pop, oleh pena atas perintah Allah taala yang disebut dengan lauhil Mahfud. Ya. Kitab itu tersimpan di Lauhil Mahfud. enam Sebelum diciptakan makhluk maka pena itu menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Di antara tulisan yang terdapat dalam kitab tersebut adalah firman Allah taala inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahan kemurkaanku. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa maktubun indahu fauqal arsh ya maka kitab tersebut tertulis di sisi Allah taala fauqal ars di atas di atas ars. Nam, Ada beberapa faedah dalam hadis ini, barakallahu fikum, yang bisa kita terangkan. Yang pertama, bahwasanya dalam hadis ini dan juga dari hadis yang lain dari Ubadah bin Somit terjadi perselisihan di kalangan ulama mana makhluk yang duluan diciptakan, apakah pena atau ars? Ya, apakah pena atau ars? Maka yang rojih wallahu alam bisawab ya berdasarkan pendapat Imam Al Albani bahwa yang pertama yang dicipta oleh Allah adalah pena sebelum ars. Ya, karena ada hadis khusus dohir hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam ya bahwa awal yang paling pertama diciptakan Allah adalah al-qalam. Itu hadisnya sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Sehingga hadis itu menguatkan pendapat yang mengatakan yang paling pertama dicipta adalah pena. Sebagian ulama yang lain mengatakan yang duluan adalah arus, seperti pendapat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Berdalilkan termasuk dengan hadis ini. Ketika Allah memerintah pena untuk menulis seluruh takdir, arus sudah dicipta. Karena Rasulullah mengatakan bahwa maktubun indahu fauqal arsh. Bahwa itu tulisan itu di sisi Allah di atas arsh. Berarti arsh sudah ada terlebih dahulu. Walhasil barakallahu fikum, ini perselisihan di kalangan ulama. Naam, yang kedua faedah dari hadis ini bahwa Di antara tulisan takdir itu adalah firman Allah Ta'ala, Inna rahmati sabakat ghadabi. Bahwa sifat rahmatku mendahului sifat kemurkaanku. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi para hamba-hambanya atau seluruh makhluknya khususnya jin dan manusia Allah Subhanahu wa taala selalu mendahulukan sifat rahmatnya daripada sifat kemurkaannya atau siksaannya. Nah, dan itu barakallahu fikum kita merasakan dan menyaksikan dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah. Berapa banyak manusia yang kafir atau yang durhaka kepada Allah, tapi Allah tidak langsung menyiksanya. Nah, Allah Ta'ala menunda siksaannya. Ya, dan berapa banyak hamba-hamba yang bertobat dengan dosanya sepenuh langit dan bumi. Namun ketika dia bertobat sebelum meninggal dunia, Allah Ta'ala mengampuninya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa sifat rahmat Allah mendahului daripada sifat kemurkaannya. Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala selalu menunda siksaannya kepada hamba-hambanya. Nah, ya maka jika hamba itu mendapatkan siksaan maka itu keadil dengan keadilan Allah dan dengan kedurhakaan hamba tersebut. Naam. Kemudian faedah yang ketiga barakallahu fikum dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> memiliki takdir yang takdir itu telah tertulis ya dengan perintah Allah terhadap al-qalam dalam riwayat yang lain qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi takdir itu sudah tertulis ya sudah ada barakallahu fikum innallaha khalaqa maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawal samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Sesungguhnya Allah telah menulis seluruh takdir makhluknya sebelum menciptakan langit dan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, maka kita wajib beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan dan telah ditakdirkan oleh Allah taala dan tidak ada perubahan dalam takdir tersebut. Nah, dalam riwayat yang lain, penduduk neraka sudah tetap, penduduk surga sudah tetap ya di dalam takdir Allah taala dan takdir itu tidak berubah. Telah ditulis oleh Allah taala dan tersimpan dalam di sisi ilmu gaib Allah yang disebut dengan Lauhul Mahfud. Tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diketahui oleh Jibril, maka itu adalah berita dari Allah. Kalau diketahui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka itu berita yang disampaikan oleh Jibril. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak disampaikan, maka tidak ada yang mengetahui takdir tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara empat rukun beriman dengan takdir, salah satunya adalah al-ilmu bahwa takdir itu diketahui oleh Allah dan tidak ada yang mengetahui selain dari Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah diberitakan. Yang kedua, kita wajib beriman bahwa takdir itu telah ditulis, tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud. Yang ketiga, kita wajib beriman bahwa semua takdir itu tertulis atas kehendak Allah taala. Naam, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu, al-khalqu, wal iradah Naam. Ya. Kemudian kita wajib beriman bahwa takdir itu naam tersimpan di sisi ilmu gaib Allah taala di Lauhil Mahfuz. Naam. Barakallahu fikum. Ini rukun-rukun iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian faedah yang berikutnya. Jadi saya tambahkan sedikit kita rinci terkait dengan takdir ini bahwa takdir yang tertulis tersebut tidak ada perubahan. Jadi kita semua si A, si B, si C dan seterusnya sudah ditetapkan oleh Allah dia penduduk surga atau penduduk neraka. Nah, dan itu tidak berubah. Ya. Para sahabat ketika Rasulullah SAW menyatakan demikian, mereka bertanya, ya, idan nadaul amal. Kalau begitu ya Rasulullah, kita tinggalkan saja beramal. Karena kita sudah ditetapkan penduduk surga atau neraka. Sudah. Dan tidak berubah. Buat apa kita beramal? Nah, ini pertanyaan sahabah. Kira-kira ada yang bisa menjawab dari antum? Naam. Kalau ada, tafadhal. Naam. Kecuali yang bisa menjawab setelah dia mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bagi orang yang belum mengetahui hadis tersebut, dia tidak akan bisa menjawab insyaallah. Naam. Takdir sudah ditetapkan oleh Allah, tidak berubah. Ya, saya Hasan sudah ditetapkan oleh Allah sebagai penduduk surga atau neraka. Tapi saya tidak tahu itu gaib di sisi Allah taala. Ya, para malaikat pun tidak tahu. Para nabi dan rasul tidak tahu. Kecuali kalau Allah memberitakan. Ya, seperti dalam Al-Qur'an Abu Lahab, Abu Jahal sudah diberitakan bahwa dia penduduk neraka, maka kita tahu. Ya. Demikian pula 10 sahabat dijamin masuk surga. Kita sudah tahu dan pastikan bahwa mereka adalah penduduk surga. Ya. Karena sudah diberitakan oleh Allah taala. Namun yang tidak diberitakan oleh Allah tidak ada yang bisa mengetahuinya. Nah, terus kalau begitu kita tinggalkan amal. Kita ber berpegang atau bersandar kepada takdir kita saja. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata beliau la i'malu fa innahu muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan beramal kalian. Diperintahkan oleh Nabi kita SAW itu beramal. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bersamaan dengan itu Allah takdirkan sebab-sebab kemudahannya. Ya. Apa maksudnya? Takdir Allah rahasia. Ya. Kita tidak tahu penduduk surga atau neraka. Maka Nabi kita SAW memberi bimbingan untuk melihat sebab-sebabnya. Ya, kalau seandainya saya ditakdirkan oleh Allah Taala sebagai penduduk surga, Allahumma amin, dan juga antum semua, semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi penduduk surga, amin, ya rabbal alamin. Maka bersama dengan itu Allah akan mudahkan kita sebab-sebab untuk mudah dalam mengamalkan amalan-amalan surga. Ya, berarti di sini yang kita lihat adalah ciri-cirinya, tanda-tandanya. Ya, di sini menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya. Jadi ciri-ciri ya, hendaklah kita merasa takut ketika kita ciri-ciri orang yang mudah mengamalkan amalan-amalan neraka dan susah mengamalkan amalan-amalan surga. Maka bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai Anda ya termasuk yang ditakdirkan sebagai penduduk neraka. Yang itu rahasia dari Allah taala. Maka kita takut, kemudian kita bertobat, kita berubah oh ya, menjadi orang hamba-hamba Allah yang mudah melakukan amalan-amalan surga, amalan-amalan ketaatan dan meninggalkan amalan-amalan neraka. Nah, itulah solusi ya jawaban dari Nabi kita Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka karena dia rahasia, kita beramal. Kita bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan seluruh perintah Allah di atas Al-Qur'an dan sunnah. Menjauhi larangan-larangan Allah di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah. Nah, maka semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang ditakdirkan ya di Lauhil Mahfud sebagai penduduk surga. Nah, ini faedah yang keempat barakallahu fikum, wajibnya kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sudah berulang saya singgung bahwasanya dalam permasalahan takdir ini ada dua kelompok yang menyimpang untuk semakin menguatkan keimanan kita dengan takdir. Ada kelompok Al-Qadariyah, ada kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Qadariyah ini mengingkari takdir. Ya, sehingga dia tidak beriman dengan takdir. Bahwa kita tidak ditakdirkan oleh Allah. Ya, yang mentakdirkan nasibnya kita adalah diri kita sendiri. Ya. Itu keyakinan Al-Qadariyah. Yang Qadariyah ini Rasulullah mencelanya dengan sabda beliau akhbath minal majusi lebih buruk dari majusi majusi Tuhannya ada dua Tuhan gelap dan Tuhan terang kalau Qadariyah semua kita makhluk itu Tuhan kenapa? karena kita mentakdirkan diri kita sendiri kita bisa menciptakan kemauan kita sendiri, tidak terkait dengan takdir Allah, tidak terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu tokoh Qadariyah ya di majelis seperti ini. Dia memegang air minum gelas, ya, ada air minumnya. Dia mengatakan untuk menguatkan keyakinannya bahwa air ini pasti saya minum, takdir Allah tidak bisa menghalangnya. Air ini pasti saya minum, takdir Allah tidak bisa menghalanginya. Karena dia tidak beriman dengan takdir. Ya. Dia dia yakin bahwa dengan keinginannya lah apa yang dia inginkan akan terjadi. Tidak bisa terhalang dengan takdir Allah. Seorang pemuda dalam majelis itu, ya, melompat dan memukul tangannya. Gelasnya pecah, airnya tumpah. Tidak jadi dia minum. Lalu pemuda itu mengatakan, sungguh takdir Allah telah mendahului. Ya, apa yang engkau katakan? Nah, dia tidak minum air tersebut. Padahal dia sudah mengatakan takdir Allah tidak bisa menghalang. Ternyata kenyataannya dia tidak bisa minum air itu. Takdir Allah mendahuluinya. Barakallahu fikum. Ya, maka wajib kita beriman dengan takdir. Kelompok kedua, Jabriyah. Jabriyah terbalik. Penuh dia bersandar dengan takdir dan tidak ada usaha. Tidak ada usaha, pasrah. Karena sudah ditakdirkan, tidak perlu berusaha. Ya, maka dikisahkan suatu hari ada seorang suami berkeyakinan dengan Jabriyah ini dia keluar pulang ke rumahnya dilihat istrinya sedang selingkuh dengan lelaki lain ya maka dia mau membunuh lelaki tersebut ya mau menebas istrinya mengatakan jangan ya bukankah itu bukan upaya dia itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sepenuhnya dia bersandar dengan takdir. Tidak ada usaha. Nah, sehingga dia sadar bahwa ya benar. Bahwa itu sudah takdir Allah. Kenapa dia harus membunuh dan marah? Ya. Nah, di sini juga menunjukkan kebatilannya keyakinan tersebut. Maka lusunati wal jamaah berada di antara keduanya, di tengah-tengah. Ya. Beriman dengan takdir tapi juga berusaha. Karena takdir itu rahasia di sisi Allah, maka dia berusaha. Ya. Dan melihat tanda-tanda sebab-sebabnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka sunnati wal Jamaah memiliki keyakinan yang sempurna, yang hak. Ya, Adapun Qadariyah dan Jabriyah nah, menyimpang dari jalan yang lurus siratal mustaqim terkait dalam masalah takdir. Nah, Kemudian yang terakhir barakallahu fikum dari faidah hadis ini bahwasanya ya ini syahidnya sebenarnya yang diinginkan oleh asy syeikh rahimahullahu taala adalah bahwasanya Allah taala ber menetap atau meninggi di atas arusnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini ditetapkan bahwa Allah Jalla wa ala meninggi dan menetap di atas arusnya Dari Al-Qur'an tujuh tempat di dalam Al-Qur'an dan juga hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, menetapkan dan itu kita wajib beriman Allah Subhanahu wa taala di atas arusnya Kemudian kata beliau, "Wa man ankara anna Allah fawqal Faqad Allah wa takdzibullah kufrun. Barang siapa mengingkari bahwa Allah taala di atas arsnya sungguh Allah, Sungguh dia telah mendustakan Allah. Wa takdzibullah kufrun dan pendustaan terhadap Allah adalah kekafiran. Ya. Jadi di sini beliau menetapkan dan ini menjadi keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Siapa yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala di atas arusnya, sungguh dia telah berdusta kepada Allah, mendustakan Allah, dan mendustakan Allah adalah kekufuran. Kenapa? Karena banyak manusia, khususnya kaum muslimun, mereka beriman bahwa Allah itu di mana-mana. Ya, Allah itu di mana-mana. Ini keyakinan yang keliru barakallahu fikum menyelisihi tujuh ayat di dalam Al-Qur'an, menyelisihi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dan yang lainnya. Ya. Naam. Mereka berdalilkan dengan ayat-ayat ya wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka me, me, me, me, mengilzamkan ya sifat kebersamaan Allah. Al-ma'iyah adalah sifat Allah, ya. Jadi istiwa adalah sifat Allah, alal ars. Kemudian al-ma'iyah kebersamaan itu sifat Allah juga. Mereka tidak bisa mengkompromikannya, ya. Sehingga mereka mengatakan sifat kebersamaan Allah mengharuskan Allah itu menyatu dengan hambanya. Sehingga muncullah keyakinan al-hululiyah, Kululiyah itu Allah bisa menyatu, menitis dalam tubuh hamba. Ya, bisa menyatu dengan hamba. Waliyadu billah. Ini kekufuran. Ya. Ini kekufuran yang nyata. Nah, sehingga Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah punya kisah ya dengan seorang ahlul bid'ah yang meyakini Allah di mana-mana. Ya, suatu hari beliau melewati bangkai anjing atau yang semisalnya. Imam Ahmad mengatakan, apakah engkau meyakini bahwa Allah ada dalam bangkai anjing itu? Waliyadzubillah. Nah, itu penghinaan dan pelecehan. Ya, maka kita mengatakan Allah Ta'ala meninggi di atas arusnya dan bersama dengan seluruh makhluknya, yakni mengawasi makhluknya. Dan Allah Ta'ala berilmu, melihat, mengawasi dan mengilmui seluruh apa yang dilakukan oleh hamba. Tidak ada yang lepas dari pengawasan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya? Nah, saya tidak dengar azan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Al-afu minkum. Nah, kita akan menjelaskan ini pada pertemuan berikutnya yaitu soal yang berikutnya insyaallah taala. Kita cukupkan lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik.